dengan surat Az-Zukhruf ayat 1 sampai 37. Untuk ibu dan bapak untuk besok bisa disiapkan surah Asy-Syura ayat 37 hingga ayat 53. Kemudian dituliskan dengan surat Az-Zukhruf ayat 1 sampai ayat 37. Baik ibu dan bapak semua dimanapun berada kita mulai untuk belajar membaca dan memahami Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqalu rabbi sahli sadri. Wa yassirri amri. Wa hlul uqdatan min lisani yaqaw qali. Allahumma ftah bainna wa baina qawmina bilhaq. haqq wa anta khairul fatihin.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 Kita sudah mengetahui <clears throat> di surat awal-awal Tabarok atau Al-Mulk ini Allah membuat ya menciptakan manusia, menciptakan makhluknya, ada kehidupan, ada kematian, ada kehidupan. Ini adalah untuk menguji siapa yang lebih baik amalnya. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menjadikan hidup ya, menjadikan mati. Al mauta wal hayata wal haya ya jadi tak marbutoh al maut tak taknis dialah Allah yang menjadikan mati dan hidup tujuannya supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya dan dia maha perkasa lagi maha pengampun kemudian di ayat ketiga bagaimana Allah menciptakan tujuh lapis langit tujuh lapis bumi ini Allah ciptakan kita melihat tidak ada sesuatu pun kekurangan celah tentang apa yang telah Allah ciptakan. Apakah kita lihat langit diciptakan ada ada pakai penahan langit apakah ada celah apakah ada kekurangan lihat kembali langit-langitnya bintang-bintang semua kamu akan lelah mendapatkan karena tidak ada kekurangan sedikit pun maha sempurna ya Allah ini baik <clears throat> eh, terjemah perkataannya sudah ke ayat 19 ya Dilihat ayat ke-19 di Inayah halaman 162. Al-Inayah sama ya insyaallah. <clears throat> kalau Al-Qur'an berbeda-beda uh, halamannya, tapi ayat surat sama. Tapi halaman kadang-kadang beda tergantung cetakan Quran. Tapi kalau Inayah satu cetakan ini. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. billahi Bismillahirrahmanirrahim awalam yarau ira awalam yarau awalam yarau lin awalam yarau ira tayri fawqahum saffati wa yaqbidun ma yumsikuhunna illa rahman innahu bikulli syai'in basir awalam dan apakah tidak yarau mereka memperhatikan ila tayr kepada burung apakah kamu tidak melihat burung burung-burung yang terbang Faukohum di atas mereka. Sofat. Mengembangkan sayapnya. Wayak bidan. Dan dia juga menutupkannya. Kan kalau terbang kan itu. Sayapnya ngepak ngapak gitu ya. Nutup buka, nutup buka gitu. Dan gak jatuh. Ya Allah ya Rabbi kuasa Allah ya. Itu. Malayum sikuhunna. Tidak ada yang menahan mereka. Illa selain. Kalau ila kepada. Nah ini. Makanya harus hati-hati baca Quran ya. Beda tulisannya juga jauh. Illa dengan ila. Tapi da, dalam pembacaan kadang-kadang orang mirip. Ashadu an ilaha illallah di situ. Jangan illallah. Illa kecuali lil istisna. Ya. Ini. Illa selain ar-Rahman maha pemurah. Innahu sesungguhnya dia Allah. Sesungguhnya dia. Dia di sini kembali kepada Allah. dikuli dengan segala syai'in sesuatu basir, Allah maha melihat, Allah maha perkasa, Allah maha mengetahui. Itu ya. <clears throat> Amman hadha alladhi huwa jun jun ikhfa nun mati ketemu dal. Am gunnah. Amman idhar nun mati ketemu ha. Amman hadha alladhi huwa jundul lakum yansurkum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Atau siapakah dia dia yang menjadi bala tentara bagimu yang akan menolongmu selain daripada Allah yang maha pemurah. Tidaklah orang-orang kafir itu kecuali dalam keadaan tertipu. Ini ya. Lihat halaman 164. Amman atau siapakah? A-nya istifamnya. Amman atau apakah? Siapakah? Man siapakah? Ada ini alladhi yang huwa dia jundun jadi bala tentara lakum bagimu yang surukum dia menolongmu min dunil rahman dari selain maha pemurah dari selain Allah apakah ada yang lain yang bisa menolong kamu gitu kan Inil kafirun, tidaklah orang-orang kafir illa kecuali gurur dalam tertipu. Itu wama hayatud dunya illa mataul gurur kan kehidupan dunia itu tiada lain yang menyenangkan dan penuh tipu daya ya fi guru dalam tertipu amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwi wa nufur wa nufur mad aridis sukun wa nufur matobi ketemu satu huruf hidup dihentikan atau siapakah yang akan memberi rezeki kamu jika dia menahan rezekinya Bahkan mereka terus-menerus dalam kesombongan dan berpaling. Amman atau siapakah haza ini alladhi yang yarzukukum memberi rezeki kamu in amsaka jika dia menahan rizkohu rizkinya balaju bahkan atau tetapi leju mereka terus menerus fi utuwi wa dalam kesombongan wanufur dan lari atau berpaling Amma yamshi mukibban ala wajihi ahda. Amma yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Maka apakah orang yang berjalan menelungkup di atas mukanya itu lebih mendapat petunjuk ataukah orang yang berjalan dengan berdiri lurus di atas jalan yang lurus? Ini per, permisalannya ya. Am afaman maka apakah orang yamshi dia berjalan mukibban tiarap atau tertelungkup. Ala wajihi di atas mukanya. Ahda lebih mendapat petunjuk. Aman ataukah orang yang si dia berjalan sawiyat. sawiyah dihentikannya. Sama atau lurus. Ala sirat. Ala sirat. Di atas jalan mustaqim yang lurus. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Qalilan ma tashkurun. Katakanlah, dialah yang menciptakan kamu dan dia menjadikan kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Kul, katakanlah, fil amar kan, huwa, dia Allah, alladhi yang ansya'akum menumbuhkan, menciptakan kamu, waja'ala dan dia menjadikan lakum bagi kamu. Apa? As-sam'a, pendengaran, wal-absor dan penglihatan wal afidah hati fuada fuada hati qalb qalbun qalb eh wal afidah dan hati qalil qalila sedikit ma tashkurun kamu bersyukur Kul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Kul katakanlah huwa dia Allah alladzi yang dzara'akum menjadikan kamu bergerak atau berkembang biak ya zahroakum berkembang biak menjadi banyak fil ardi di muka bumi wa ilaihi tuhsyarun dan ilahi kepadanya tuhsyarun kamu akan dikumpulkan. Itu dulu ya. Dikit-dikit aja nanti kita ulang-ulang lagi karena surat Al-Muluk ini sering kali kita baca biar kita paham. Jadi ayat-ayat pertama Allah menciptakan eh, maut, kematian, maut, mati, hid dan hidup untuk menguji siapa yang lebih baik amalnya. Kemudian yang kedua bagaimana tentang penciptaan langit dan bumi ini. Semua yang Allah ciptakan sempurna, tidak ada celah, tidak ada kekurangan. <clears throat> Kita lihat uh, tafsirnya dari uh, tafsir Al-Misbah ya, pak Syihab volume ke-14. Coba kita lihat ya. Kita tafsirnya kemarin baru sampai 7 ya, ayat ke-7 dan ke-8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqaw wa hiya tafur. Takadu tamayyazu minal ghayr. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nazir. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, ke dalam neraka orang-orang kafir ini, mereka mendengar suara, suaranya yang mengerikan. Sedang ia menggelegak. Hampir-hampir saja ia terpisah-pisah. Disebabkan oleh marahnya nih. Amarahnya. Neraka lu hmm. marah terhadap orang-orang kafir. Sekali-kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan. Ya, Penjaga-penjaganya bertanya kepada mereka, apakah kamu belum pernah datang kepada kamu seorang pemberi peringatan? Akhir ayat yang lalu menegaskan bahwa neraka adalah tempat kediaman orang-orang kafir dan bahwa ia adalah tempat yang seburuk-buruknya. Ayat di atas menggambarkan sekelumit dari keadaan neraka, bagaimana keadaan neraka sebenarnya dan penyambutannya terhadap para penghuninya. Penghuninya seperti apa, gitu kan? Ayat di atas menyatakan bahwa apabila dan ini pasti terjadi mereka dilemparkan oleh malaikat atau siapapun yang ditugaskan oleh Allah dengan penuh kehinaan ke dalamnya. Ini orang-orang kafir dilemparkan ke dalam neraka dan cerita-ceritanya. Mereka mendengar suaranya neraka itu yang mengerikan karena kerasnya kobaran api. Kita bisa melihat ya saat kebakaran aja api. Oh, ini api api yang eh, ya 70 70 kali atau 69 kali dari panasnya api bumi. Bisa dibayangkan. Jadi panas api bumi itu hanya satu bagian dari 70 bagian. Segini panasnya. Apalagi nanti api di neraka Allah Rabbi. Saat di sini terjadi kebakaran atau apa kan itu ya ranting-ranting kebakaran. terek terek terek mengerikan ini ini bunyi suara api neraka lebih lebih sedang ia yakin neraka itu menggelegak bagaikan mendidih huh, gitu ya panasnya, masya Allah. Hampir-hampir saja ia terpisah-pisah dan terpecah-pecah disebabkan oleh amarah. Setiap kali, yakni setiap saat di mana dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir. Penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka dengan tujuan mengejek dan menambahkan penyesalan pada mereka. Apakah belum pernah datang kepada kamu ketika kamu hidup di dunia seorang pemberi peringatan? Baik Rasul maupun selainnya yang memberi peringatan tentang ancaman Allah. Itu. Ya iyalah kan sudah. Ini untuk untuk ngejek aja. Kata syahid, syahid adalah upaya bernapas dengan keras untuk memasukkan udara ke dalam dada. Ini terambil dari kata yang bermakna tinggi menarik dan menghembuskan nafas boleh jadi karena merintih kesakitan atau karena kesedihan yang mendalam orang-orang kafir ini. Lawannya adalah zafir ya yang bermana hembusan pengeluaran nafas dengan mendorongnya secara keras disebabkan karena sesaknya dada dan sulitnya bernapas. Sementara ulama berpendapat bahwa kata ini terambil dari kata az-zafir yang berarti beban berat di punggung. Nah menurut Toba-Toba ini memahami kata syahik ini sebagai tarikan api neraka terhadap orang-orang kafir. Seakan-akan neraka menyedot mereka. Tak ubahnya dengan udara yang ditarik dan disedot ke dalamnya ke dalam dada oleh oleh yang bernapas. Nah, seperti itu nyedotnya. Masya Allah. Sedangkan kata tamayazu ini terpisah-pisah asal katanya menggunakan dua huruf ta yakni tatamayyazu tatamayyazu tidak disebutkan atau tidak diucapkannya tak yang kedua untuk mengisyaratkan betapa cepatnya perpisahan dan perpecahan itu yang setiap terjadi menyatu lagi dengan cepat demikian berulang terpisah menyatu lagi terpisah hancur dibakar jadi lagi hancur dibakar begitu lagi Allah ya kita gitu. Sedangkan kata fauz, fauzun berarti kumpulan dari sekian banyak orang-orang yang sedang berjalan dengan cepat. Ayat ini mengisyaratkan bahwa kelak orang-orang kafir akan digiring ke neraka dengan bergelombang-gelombang sesuai dengan firman-Nya. Lihat di surat Az-Zumar ayat uh, ke-71 ya, nanti lihat. Coba dilihat uh, surat Az-Zumar surah ke-39. Apa katanya di surat 39 ya? Kita lihat surat yang ke-39 ayat yang ke-71. Sudah ketemu surah Az-Zumar. Nah, enaknya kalau indeks Quran nyarinya eh, nomor ayat kalau terjemah ya. Nomornya aja dilihat. Ada nomor 39. Eh, kalau suratnya kadang-kadang harus mencari lagi di daftar isinya halamannya. Ini sudah langsung halaman. Nomor surat nah, oh 39 ketemu. Nomor ayatnya 71. Apa katanya di sini? Oh. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum alam ya'tikum rusulun minkum yasluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin Allah rabbi qila dkhulu abwaab jahannam khalidina fiha fa bi'sa maswal mutakabbirin ini kalau orang orang beriman lagi lain وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم تبتم فادخلوها خالدين Allah Rabbi ini sering kita tapi nggak di mana adanya di sini ternyata وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين Masya Allah ya orang-orang ya. orang-orang kafir dibawa ke neraka jahanam berombong-rombongan bergelombang-gelombang banyaknya sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu, dibukakanlah pintu-pintunya. Dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya yang kasar, yang keras itu. Karena dibuat seperti itu oleh Allah ya. Hatinya. Tidak ada belas kasihan. Lain dengan kita kan. Kita kalau lihat orang pencuri itu oh, marah hati kita. Tapi kalau pas ketangkep digebugin berdarah apa kita nggak nggak nggak tega melihatnya. Nah ini enggak hatinya oleh Allah dibuat keras hmm, malaikat-malaikat seperti ini dibuat seperti itu. Jadi tidak ada kasihan kepada mereka. Ditanyakan kepada penghuni-penghuni neraka kepada orang kafir ini. Apakah belum pernah datang kepadamu Rasul-Rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari itu? Mereka menjawab, benar ya Allah. Telah datang kepada kami. Tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang tidak punya otak. Kan bilangnya begitu dalam tafsir. Dikatakan kepada mereka, masuklah kamu ke dalam pintu-pintu neraka jahanam itu. Sedangkan kamu kekal di dalamnya. Ini nih, catatan orang kafir kekal di dalam neraka. Sedangkan orang beriman yang ada dalam hatinya keimanan tidak kekal di dalam neraka. Tapi itu tadi kan, suatu hari di neraka itu sama dengan seribu tahun di dunia. Jadi kalau dua hari tinggal di neraka aja sudah ribu tahun gitu. Maka neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Dan orang-orang yang bertanya kepada Tuhan dibawa ke dalam surga berombong-rombongan pula. Ini ini yang ayat 74-nya lain lagi, 73-nya lain lagi. Orang yang beriman, ini orang yang takwa. Sehingga uh, apabila mereka sampai ke surga itu, sedang pintu-pintunya telah terbuka dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, wahai penghuni-penghuni surga, berbahagialah kamu, maka masukilah surga ini, sedang kamu kekal di dalamnya. Allah. Dan mereka mengucapkan, Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janji-janjinya. Allah tidak pernah bohong dengan janjinya kepada kami. Dan telah memberi kepada kami tempat ini Sedangkan kami diperkenankan menempati tempat dalam surga di mana saja yang kami kehendaki. Maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Allah Rabbi. Wa qalu alladhi sadaqana wa'adahu wa awrasana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha. Fa ni'ma ajrul amili Allah. Allah ya. Itu dulu ya, 9 912-nya nanti. Dikit-dikit aja. Jadi kita mulai paham isi tabarok ini al-muluk itu. Oh, itu. Belum lagi nanti <clears throat> eh Ibnu Kasir belum kita baca. Di Ibnu Kasir diceritakan ini eh, nanti surat uh, ayat ke-12 kan ada ya. Innal ladzina yashawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir wa asirru qawlakum awidharu bih innahu alimun bidati sudur ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir huwal ladzi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak tampak oleh mereka mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar dan rahasiakanlah perkataanmu atau lahirkanlah. Sesungguhnya dia Allah, dialah yang maha mengetahui segala isi hatimu. Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui yang kamu lahirkan atau dirahasiakan? Dan dia maha luas, lagi maha mengetahui. Dialah Allah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu. Maka berjalanlah dari segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan perihal orang yang takut kepada kedudukan Tuhannya terhadap apa yang ada di antara dia dan Tuhannya. Bila ia dalam kesendiriannya tanpa pengetahuan orang lain, maka ia mencegah dirinya jadi perbuatan-perbuatan maksiat. Ada orang, tidak ada orang, waskat pengawasan malaikat. Dia tetap beriman, dia tetap bertakwa. Enggak Enggak seperti orang-orang munafik atau orang-orang kafir. Ada ada orang baru dia ber, berbuat baik, enggak ada orang dia jadi jahat. Dan sebaliknya mengerjakan amal-amal ketaatan meskipun tiada orang lain yang melihatnya. Enggak seperti orang, ada sebagian orang beribadah banyak, khusyuk dan segalanya. Tahu-taunya oh di sebelahnya ada seseorang, di sebelahnya ada hal-hal, ada manusia. Jadi bukan karena Allah jadinya Eh, ibadahnya karena ria pamer ah, ini tidak boleh. Karena ia menyadari bahwa Allah melihatnya. Inilah ihsannya. Karena ia menyadari bahwa Allah melihatnya dan bahwa Allah akan memberinya ampunan dan pahala yang besar. yakni Allah akan menghapuskan dosa-dosanya dan membalasnya dengan pahala yang berlimpah. Di dalam sebuah hadis eh, diungkapkan, Sab'atun yuzilluhumullahu ta'ala fi zilli arshihi yauma la zilla illa zilluh. Ada tujuh ya, di antaranya ya. Ada tujuh macam orang yang mendapat naungan, dapat perlindungan Allah di saat ya, di, di bawah naungan arasnya, di hari tiada naungan kecuali hanya naungannya. Yang antar lain dari mereka ini ialah rojulun da'athu imra'atun zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah ya Allah sesungguhnya aku takut karena Allah wa rajulan tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh ini tujuh diantaranya dua ini yaitu Siapa yang mendapat perlindungan Allah di saat tidak ada perlindungan selain perlindungan Allah? Yaitu seorang lelaki yang diajak melakukan zina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan dan kecantikan. Lalu ia menjawab, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Dan yang kedua adalah seorang lelaki yang mengeluarkan suatu sedekah dengan sembunyi-sembunyi hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dibelanjakan oleh tangan kanannya. Kok laki-laki perempuan nggak sama <laughs> gitu ya. Gitu. Atau di, di hadisnya yang lain, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu tayra tadu khimasan wa taruhu biyana Seandainya kalian bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Berserah diri bukan tanpa usaha, usaha dulu ya, ikhtiar dulu. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Dia, niscaya Allah akan memberimu rezeki sebagaimana Dia memberi rezeki kepada burung. Burung pergi di pagi hari dalam keadaan perut kosong dan pulang di petang hari dalam keadaan perut kenyang. Itu dulu ya. Menarik sekali ternyata ya. Kita baca terjemah baca ter terjemahan Departemen Agama atau e, terjemahan yang lain kita kadang-kadang bisa paham, tapi kadang-kadang ada beberapa ayat nggak ngerti. Kan ada di sini e, setan dilempari oleh e, bintang-bintang, ada yang mengatakan itu cahayanya saja gitu kan. Nah, ini. Baik, yang ingin bertadarus kayaknya pakai handphone ya. Pakai handphone saja. Ini saya kasih tanda dulu. Ini ayat 9 kita teruskan untuk dua hari lagi. Jadi dua hari kelas B ya hari ini. Besok kan kita masih di Al-Zalzalah. Ini kok bisa padahal saya tidak tidak merencanakan ya. Apa yang kita bahas itu kematian, kiamat, kematian, bangkit. Masya Allah ya. Eh, siksa kubur, Allah Robbi Padahal nggak niat, nggak nggak sengaja gitu saya mencarikan topik ini. Karena saya milih ya, berpikir banyaknya permintaan surat-surat nanti setelah Al-Muluk kita pilih Yasin, Waqiah, Ar-Rahman kita terjemahnya ya biar tahu isinya yang apa yang kita baca tuh minimal tahu secara global oh itu di al-muluk itu itu ada kematian ya ada hidup ada mati dan hidup itu Allah ingin menguji sampai di mana ya amal manusia ini sejauh apa seperti apa dengan diciptakan adanya mati dan hidup baik di 0812 ya 0812 828 yang ingin bertadarus. Kita masih meneruskan ayat ke-8. Kemarin kan dari ayat yang pertama, saya baca dulu ya, sampai 7. Nanti Ibu nerusin, Bapak terusin ayat yang ke-8-nya. A'udzu billahi minasy rajim. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير Ada nun iwad kalau disambung qadirun alladhi. Boleh juga alladhi. قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا Dua patah dibaca satu apa? Mad? Mad. Iwad jika dihentikan. Kalau nggak dihentikan berlaku hukum tanwin kan? Tapi di situ ada tanda wakaf al-waqfu aula. Dihentikan lebih utama. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Khosar, nggak ada nggak ada mad ada di sukunnya. Farji'il basara hal tara min futur. Mad tabi'i ketemu satu huruf hidup dihentikan jadi mad arid lis sukun. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير Ini Allah menciptakan adanya langit, adanya bintang. Kan orang penanggalan dari situ. Paranormal juga dari situ. Tapi hati-hati. kita tidak boleh percaya kepada paranormal. Bintang ini begini, begini. Bintangnya Leo begini, Virgo begini, begini. Jangan. Kalau kita percaya 40 hari ibadah kita nggak diterima. Sama seperti saat kita pergi ke dukun. Lari ke dukun. 40 hari ibadah kita tidak diterima. Kalau dalam 40 hari kita meninggal berarti meninggal dalam keadaan syirik. Orangnya musyrik kan? Gitu. Hati-hati ya. Jangan percaya dengan ramalan-ramalan. Buktinya sekarang kita tahu yang ramah-ramah itu umumnya bohong. Dulu kan begitu. Si Anu kalau jadi presiden paling juga sehari. Si Anu kalau ini begini, semuanya bohong. Presiden Pak Pak Soeharto kan diramalkannya 92 tahun. Ternyata enggak. Bohong makanya. Jangankan manusia biasa. Rasulullah aja tidak pernah tahu apa yang akan terjadi hari esok. Kiamat tidak tahu Rasulullah hanya tahu tanda-tandanya. Jadi jangan percaya pada kahin, pada dukun-dukun itu Lagi kehidupan stres seperti sekarang ini banyak orang yang lari ke dukun. Jangan hati-hati ya. Itu 40 hari ibadah kita tidak diterima. Ayat ke-6-nya. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ مَصِيرُ Mad adidlis, sukun. Ida ulku, matobi ketemu alif, mad jais pasil. Sebetulnya bukan ketemu alif, tapi matobi, matobi'i ketemu hamzah di lain kalimat. Karena kalau cetakan timur tengah, di alif yang keduanya ada hamzahnya. Baik, kita coba ada yang masuk. Assalamualaikum. Ibu siapa ini?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 وهي أنت إيه؟ وهي تفور Tagatu tamai. Uh, ah, iya, Ibu bagus. Matobinya tambah sedikit nih. Tambah takanya. Uh, uh, sudah pas, cuman porsinya tinggal tambah dikit lagi. Iya, Tangka, takadu tamayyadu minal ghair. Baik. Takadu tamayyazu minal ghair. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير Ibu sudah bagus. Nah, di ikhfanya juga ditambah sedikit. Kayak gini ya Bu ya. Ibu tinggal nambah madnya dikit. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير Madnya tambah dikit lagi. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. Nah, cantik bagus seperti itu. Terus. Qalu bala qad Nah, itu sama. Madnya sedikit lagi. Kan ada yang berdiri tuh. Iya. قالوا بلى قد جاءنا نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إن إلهام إن إن إن أنتم إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير Asnya Fi os Gitu Ibu sudah bagus suaranya jenis suara bagus tinggal nambah-nambah madnya us manis sekali. Fi os في أصحاب السعير في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم وسخطا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم في الغيب لهم مغفرة ورجاء Wa ajrun kabir. Pas Tafawi juga tadi ditahan sedikit. Ya. Innal ladzina yakhshawna rabbahum. Itu sedikit aja. Lagi tambah lagi. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Wa فاجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق Baik, Ibu. Ibu sudah kelas C ya? Ibu siapa namanya? Alhamdulillah, Ibu Asia. Kelas C yang jadi kelas A sekarang. Uh, ya. Masuk yang yang Ingin sekali Pak Ustaz, saya ya. kepengen hadir di Kayu Manis. Boleh. Tapi informasinya, waktunya. Insya Allah, insya Allah nanti. Ibu datang sekali aja tinggal fotokopi softwarenya, komputer. Ih, udah canggih banget. Sabtu juga ada belajar lagu, belajar tema-tema Al-Quran. Ya, Sabtu jam berapa Pak Ustaz? Sabtu jam 1, minggu sampai. juga ahad jam 1 sampai jam 5. Oh, iya. Yang kelas umumnya dari jam 9 sampai jam 12. Sabtu Boleh. juga? Sabtu juga sama. Oh, baik Pak terima kasih. Ibu. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nikmat sekali ya Allah ya Rabbi menikmati kalamu ya Allah ya. Masya Allah. Jadi kalau kita mendengarkan kalau kalamullah, kalau benar kita dengerin dapat pahala. Kalau ada yang salah kita benerin. Tapi kalau yang salah nggak mau dibenerin, tinggalin. Percuma dengerin juga nggak jadi ibadah. Ini ya Ibu Nurasiah. Nomor 9 ya Ibu ya, nomornya Ibu. Ini kelas A, yang dulunya kelas C. Ada Bapak Syafi'i, Bapak Suparman, Ibu Khairudin, Ini kemana Ibu Khairuddin? Ibu Purwati. Ibu Ida, Ibu Nur, Ibu Nurasyah juga ada ya di sono. Ciledug. Pak Solahuddin, Ibu Nurasyah yang barusan. Nomor 9 ya Ibu nomornya ya. Itu. Ya, ini Mas Irfan sudah bangun belum? Bu Ani, Pak Agus, ya aduh enak juga menikmati. Ibu Lia juga ya di Joglo. Ibu Wiwi di Tebet, Masya Allah ya. Ibu Samsudin gimana Ibu sehat? Masya Allah dalam Ibu Yusuf juga ya di... Kakek Ludwig, Kakek Ludwig ada Jakarta Selatan ya. Sama ibu bidannya ini, istri tercinta, setia dengan kayu manis, Alhamdulillah. Ya ada yang dari Tangerang, ada yang dari Bogor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Radionya dikecilkan ya. Mati ya. Uh, uh. Ayat. Kalau di HP saya jelek banget HP saya. Nah, atau, kan, atau pakai telepon rumah nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Ayat ke-15. <clears throat> هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه Lagunya itu. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير Halo. Ya. <laughs> Kenapa halo terus? Kayaknya ini nggak dengar radio. Ustaz. Oh iya, dia dekat di handphone aja. Terus awalan. Jangan ya yaro, gini. Awalam yarau, awalam yarau ila tayri fawqahum. Gitu. Awalam yarau ila tayri fawqahum saffatin wa yaqbid. Wa yaqbidan. bioban Oh, kok bisa harap kan? iya. Wa yaqbidan. ويقبض Bi'ban, bi'ban. قبضا Hmm. hmm. Ma ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير Terima kasih. Bapak nomor dua ya, Pak Suparman kelas A-nya. nomor dua. Iya, iya, ingat-ingat nomornya Pak Sefi nomor satu, Ibu Herudi nomor tiga, Ibu Purwati nomor empat, Ibu Ida nomor lima. Nomornya ingat-ingat ya. Nanti kan ya, kalau kelas A harus harus punya nomor. Gitu kalau kelas B, nah bebas siapa aja. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa yang hari Sabtu eh, tahsinnya, tahsin itu belajar lagu ya, tajwid jangan lupa bawa terjemah perkata eh, terjemah depak aja ya. Kita akan belajar tema-tema Al-Qur'an. Misalnya kita cari iman, iman itu ada di ayat berapa, surat apa. Atau kita mencari tentang taubat di surat apa, ayat berapa kan pakai indeks Quran. Punya Pak Ari indeks Quran kata Bu Lisa. Tapi kan kita jarang jarang dibaca. Bukunya bersih aja. <laughs> Iya kok tahu aja. Iya begitu. Jadi kalau nggak bersama belajar itu susah. Kebaikan itu susah kalau nggak bersama. Makanya ada berjamaah. Padahal salat itu tiap hari, tiap waktu, lima, minimal lima, lima waktu kan yang wajib. Belum yang kebadiah, kubliah, yang sunat, tahajud dan segalanya. Tapi Masya Allah setan selalu aja bikin kita malas. Ada itu, makanya perlu berjamaah itu, itu ya. Oh pantas kata Bung Sigit kalau makan berjamaah mah enak. Iya memang itu pentingnya jamaah <laughs> ya berjamaah. Jadi yang gak enak juga jadi enak gitu. Kan ringan sama dijinjing ya. Eh, berat sama dijinjing apa gitu. <laughs> Gitulah gitulah. Pokoknya bersama lah, ada kebersamaan. Jangan lupa yang hari Jumat, ada sholat Jumat kita di masih ya di Jalan Kartini 58 ini tiap Jumat. Jalan Kartini 58, Blok E nomor 5. Blok E nomor 5, Perum Permata Asri di rumah Bu Lisa, Bu Dokter. Masya Allah ini ya. Pak Fauzi tempatnya dipakai ngaji. 50 uh, orang lebih, Alhamdulillah. Jangan sampai nggak datang, rugi kalau nggak datang. Karena perlengkapan kita sudah canggih. Ada komputer, ada infokus, ada tulisannya, teks berwarna-warni. Silahkan buktikan. Tidak ada alasan untuk tidak pintar tajwid. Tapi buku itu belum jadi. Tapi kalau ibu dan bapak hadir ke taklim, catatan-catatannya sudah ada. Jadi dibuatkan jadi ibu dan bapak yang ingin jadi tutor, pengajar itu cukup memadai untuk sementara. Karena apa? Tulisan-tulisannya besar. Jadi diperbesar jadi untuk untuk jadi alat peraga itu mudah ada saran, ada kritik, ada masukan, ingin bertanya apa silahkan ya ke 0812 8287881. Oh ya kemarin ada SMS juga Pak Ari mau belajar kemana? Silahkan hari Sabtu dan Minggu, Sabtu dan Ahad di rumah yatim ya di belakang stasiun Jatinegara. Uh, ah, jalan rumah yatim di dekat kantor RKM nomor 12. Uh, eh, dari jam 9 sampai jam 12 uh, pertamanya kelas umum, ya, kemudian jam 1 sampai jam 5, jam 13 sampai 17 untuk khusus mendalami tahsin, tajwid, kemudian juga ter, uh, eh, tematik Quran. Saya kan masih nol, itu yang saya cari. Karena di sini mah kalau udah pinter mas biasanya disuruh ngajar. Karena moto kita hari ini hari ini jadi murid, besok sudah bisa jadi ngajar gitu ya. Jadi jangan ketakutan, saya kan usia 50 60, itu yang banyak. Jadi um, jamaah-jamaah kami itu usia-usia seperti itu. Yang mudanya ada banyak, tapi kalau udah pintar sedikit mereka tugas lagi ngajar di tempat lain ya. Ibu dan Bapak semuanya terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan yang ada. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rizki di jalan Allah berupa zakat mal, infak, dan sodakoh guna membantu anak yatim piatu dan fakir miskin. Bantuan Anda dapat disalurkan melalui rekening Majelis Taklim Radio Kayu Manis Jakarta, Bank Mandiri, Cabang Rawamangun, Bali Pustaka dengan nomor 006 007 007 007 7. Selain nomor rekening tersebut, bukan menjadi tanggung jawab Radio Kayu Manis. Anda juga bisa langsung menyalurkan bantuan ke kantor Radio Kayu Manis pada hari dan jam kerja. Jalan Pisangan Baru Timur, nomor 14A, Jakarta Timur. Telepon 8504908 dan 8507664 dengan Ibu Haja Astuti. 97,9 FM Radio Kayu Manis Jakarta Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi saudara kembali kita jumpa untuk bingkisan hari ulang tahun kesempatan hari ini Hari Rabu tanggal 27 Februari 2008 Ya saya Ridho Ardiansa bersama Bung Sigit Selamat pagi, selamat mengikuti tentunya satu kebahagiaan tersendiri menjadi teman dekat Anda di suasana bahagia hari ini. Anda yang merayakan hari ulang tahun kelahiran atau ulang tahun perkawinan. Nah, satu lagu hadiah sudah disiapkan Bung Sigit untuk Anda dan kita nikmati sebagai hadiah Anda hari ini. Setiap kata dari bibirku Kadang tak sama dalam hatiku Tersenyum dalam hati menangis Cintaku telah di ujung jalan sangat mengenalmu Aku juga cintaimu Tapi kau tak pernah ada pengertian Ku senang, ku sedih Kau tak satu lagu hadiah untuk Anda yang berbahagia. Sekarang saya akan bacakan dulu fact yang sudah hadir ya. Nanti baru SMS dan baru bisa terima di 85904785. Ini saya terima dari untuk apa nih CM Bagio. Iya, ulang tahun yang ke-45 tapi tanggal 24 Februari. Jadi hari Minggu yang lalu ya. Alamatnya di Cipinang Besar Selatan Jakarta Timur ini dari Fitri atau Joy iya eh, PT Samuan ACC di perumahan Taman Puri eh, Cikeas Bogor. Ucapannya semoga sehat selalu, semoga kerjaannya lancar dan terus meningkat, semoga cepat sembuh. Uh, pesannya jangan merokok terus, jadi sakit deh. Iya deh, sejak sakit mudah-mudahan terus rokoknya ditinggal ya. Semoga apa yang belum